Nah, sudah jauh sebetulnya, cuma ada mungkin yang satu hal yang menarik juga kemarin kita lewat. Wa min fadailihi yang punya cetakan Darul Qabs Darul Qabs itu alamat 57. Wa min fadailihi annahu sababul a'zam litafriji kurubati dunya wal akhirah wa daf'i uqubatiha. Di antara keutamaan tauhid itu, tauhid itu adalah sebab paling utama, paling agung bagi apa? Tafrijil kurubat. Nah, lepasnya seorang itu dari kesulitan. Dari petaka. Dunia dan akhirat wadafi ukubatiha dan terhindar dari hukuman hukumannya hukuman akhirat hukuman dunia jadi bawah oleh muhakiknya gue nah, menyebutkan tentang kisah tiga orang yang terkurung di dalam di dalam gua syahidnya di situ nah ketika mereka terkurung di dalam gua mereka satu berkata satu sama lain Unduru a'malan amil tumuha salihatan. Ini ada mungkin dalam yang riwayat yang lain. Khalisatan lillah. Khalisatan lillah. Perhatikan, cuma kamu periksa amalan-amalan. Ini mereka dialog. Kita tidak akan mungkin bisa keluar dari tempat ini kecuali kita Nah, berdoa kepada Allah, menyebutkan kepada Allah amalan yang pernah kita lakukan karena Allah. Berarti apa ini? Keikhlasan. Ke keikhlasan. Tidak akan mungkin bisa kita keluar dari tempat ini kecuali dengan amalan yang ikhlas. Sebutkan satu-satu. Mulailah -satu. berdoa. Ya Allah, aku punya saudara sepupu, gadis yang cantik. Aku menginginkan dia ingin jadi menikmati, tapi kemudian dia menolak. Suatu ketika dia punya hajat, minta unang pinjaman uang, tapi aku baik minta kepada dia bayar dengan tubuhnya, dengan dirinya dia menerima karena terdesak. Setelah aku berada dia enam, berarti ini berada dua dengan dia, kemudian dia ingatkan kepada enam. Dia mengingatkan, itfakillah. Takutlah kamu kepada Allah, jangan buka kecuali dengan haknya. Nah, kemudian aku, dia, dia langsung melompat dan pergi. Takut kepada Allah. Malu dia diingatkan dengan itfakillah. Takillah langsung dia kemudian pergi. Dia tinggalkan uang dinar itu untuk. Nah. Kalau ini amalan ini adalah ikhlas karena Engkau ya Allah, berilah kami jalan keluar. Bergeser sedikit. Bergeser sedikit pintu itu. Yang kedua, seorang yang abarunas berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia punya orang tua, dia penggembala kambing dan dia selalu pulang menyiapkan susu untuk minum ayah dan ibunya. Sampai suatu ketika dia menggembala terlalu jauh. Pulangnya larut malam, ibu dan ayahnya sudah tidur. Dia bawa susu, nah anaknya menangis di bawah kakinya. Sementara dia masih pegang susu itu sambil menunggu ayah dan ibunya tidur. Dia tidak biarkan siapapun minum susu ini sebelum ayah dan ibunya minum. Ya Allah, kalau ini ikhlas karena Engkau ya Allah, selamatkanlah kami. Bergeser lagi. Bergeser lagi pintu tersebut, tapi masih belum bisa keluar. Yang ketiga, dia punya enam pegawai. Nah, kemudian pegawai itu sudah bekerja, pulang belum sebelum ngambil gajinya. Oleh majikan ini gaji tadi diputar. Keuntungannya berlipat ganda dia belikan sapi, kambing. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian datang lagi si pegawai tadi, mana gaji saya? Belum diambil. Itu gajinya, Ambil. Jangan istiza itu yang saya Dulu kamu pulang, itu saya putar. Itu punya kamu. Bawa. Ya Allah, kalau ini ikhlas karena engkau, ya Allah, selamatkan kami. Terbuka sama sekali. Syahidnya di situ ya amalan yang ikhlas tidak ada yang tahu nah dan betul apalagi yang paling yang paling bertinggi yang paling berat itu yang paling apa namanya yang paling tinggi derajat yang ketiga ini kalau kita lihat kenapa dia punya istilahnya empati punya perhatian terhadap buruhnya pegawainya nah ya manfaatnya itu apa namanya amal-amal yang dia lakukan itu manfaatnya itu dirasakan orang orang lain. Kalau yang dua tadi kan untuk dirinya sendiri, iya kan? Nah, dia berbakti pada ibu bapaknya, dia yang beruntung. Kemudian dia meninggalkan perbuatan zina itu, dia yang beruntung. Yang ketiga tadi dia gunakan nah, dia memberikan manfaat untuk orang orang lain. Sementara apa? Hubbun nas lil mal ya cinta manusia kepada harta itu luar biasa. Jarang-jarang belum tentu kita kalau yang kita mungkin yang mengalami. Nah, ini gajimu kemarin kan? Nah, belum tentu kita mau. Nah, tapi lihat orang ini di nah, Itu di zaman Bani Israel terjadi seperti itu. Ini hartamu, ambil, ambil, ambil, ambil. Nah, kalau di zaman sekarang, ah, modalnya dikasihkan gajinya berapa gajimu kemarin nah, satu juta nah harta yang hasil dari itu belum tentu dia dapatkan nah, nah ini semua diserahkan di saat-saat memang jiwa manusia itu nah, wa innahu li hubbil khairi lasyadid wa tuhibbuna al-mala hubban jamma ya jujur dan keikhlasan yang betul yang betul ya apa membuat mengalahkan ya fitrahnya yang suka hatinya jibiliyahnya yang suka kepada harta nah, nah itu sah syahidnya ketika ikhlas itu betul-betul murni ya betul-betul tinggi keikhlasan tersebut faedahnya juga luar biasa besarnya. Nah, baik bedakan dengan ibadah-ibadah yang lazim yang terkait hanya dengan keuntungan diri pribadi dan ibadah-ibadah yang sifatnya mutaaddi yang manfaatnya dirasakan orang orang lain. Lagi terkait dengan harta yang ini luar biasa sulitnya untuk kita nah, menjalankannya. Nah, tapi memang walakinnahu yasir liman yasarahullah. Mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh oleh Allah. Seperti ini juga eh, dalam kisah yang mungkin kita sudah pernah baca ya. Nah, dia membeli tanah tapi di dalamnya ada satu baskom emas. Nah, kalau di zaman sekarang rebutan, tumpah darah, bahkan bukan berusaha untuk cari hakim supaya dapatkan emas tadi. Nah itu kan saya beli, nah di tanah saya. Nah yang tadi sudah saya beli kok, di zaman itu, di zaman Bani Israel disebutkan. Saya beli tanah. Oh, ini di dalam tanah itu ada ini. Ya sudah itu punyamu. Enggak. Ini punyamu. Saya cuma beli tanah, bukan beli emas. Ya itu di dalam tanah itu. Debat, ribut yang satu menolak itu sebagai punya dia karena bukan dia apa namanya apa namanya dia sudah menjualnya yang satu merasa saya dia beli tanah tapi dan itu tanah dalam tanah itu ada emasnya ya subhanallah di zaman sekarang pasti berlomba-lomba cari hakim untuk menangkan ini punya dia ya apa ya nasallallahu salam nah akhirnya apa subhanallah Allah takdirkan yang satu punya anak perempuan yang satu punya anak laki-laki dikawinkan harta ini jadi sedekah buat mereka. Masya Allah. Faedah. Nah. Fa? Faedah. Kejujuran dan keikhlasan juga. Termasuk juga ini sebagai buah tauhid. Ketika dua orang bersaudara, nah, bersaudara di seiman. Di zaman Bani Israel juga. Yang satu hartawan. Yang satu dia sedang dalam keadaan kesulitan. Butuh uang pinjam kepada saudaranya seribu dinar. Seribu di seribu dinar. Kemudian dia, nah, saudaranya minta, siapa saksimu? Allah. Siapa yang menjamin? Allah. Temannya dengan tauhid yang luar biasa kuatnya juga, yakinnya kepada Allah, ya sudah. Oh, seribu dinar tadi tidak ada saksi, tidak tercatat. Saksinya Allah, menjaminnya adalah Allah, jaminannya adalah Allah berangkat dia berjual beli, berniaga seberang lautan sampai waktu yang ditentukan. saudara yang meminjam uang ini seribu dinar ini berusaha mencari kapal untuk bisa mengembalikan uang itu tepat pada waktunya hari itu juga. Ya Fadar Allah Subhanahu wa taala belum ketemu, nggak ada kapal yang akan membawanya untuk melunasi hutang seribu dinar tadi. Ya Allah, aku sudah berusaha, enggak ada kapal. hafal. Padahal aku jadikan engkau sebagai saksi, menjadikan engkau sebagai penjamin dan dia menerima. Ini gimana anda? Akhirnya dia lihat sebatang kayu terapung-apung. Dia ambil kayu tersebut, dia korek dalamnya, dimasukkan seribu dinar tadi. Dia pun hanyutkan ke laut. Ya Allah, terserahkan kepadamu. Dia minta aku mencari saksi, engkau saksinya. Dia minta aku mencari penjamin, engkau penjaminnya. Ini sekarang dia kembalikan untuk saudaranya. Seribu dinar. Subhanallah. Kawannya, saudaranya yang menunggu di sana yang punya piutang, punya uang seribu dinar yang dipinjam temannya tadi, sudah menunggu mana kapal? Gak ada kapal. Gak ada kapal. Ini sudah hari waktunya ini dia bayar utang. Subhanallah. Tidak ada kapal sampai berapa waktu tidak ada kapal akhirnya lihat ada kayu buah kebetulan ini untuk kayu bakar di dalam kayu dalam kayu itu ada dinar dan surat dari saudaranya ini subhanallah dia bawa pulang dia belah seribu dinar dan secari surat subhanallah surat dia baca masya Allah Alhamdulillah. berhasil sampai ke tangan yang berhak nah orang ini tadi yang minjam uang ini tadi ragu. Jangan-jangan itu tidak sampai nanti. Khawatir dia tetap membawa sampai nah, membawa seribu di seribu dinar sampai kepada saudaranya. Ini, nah saya mau membayar melunasi utang saya seribu dinar. Wah kalau kita tadi sudah dapat seribu dinar dengan surat, ini diantar lagi ya <laughs> kebetulan. Ya, kebetulan, masya Allah, dua ribu dinar dapat. Padahal kita nggak minta, nggak minta, nggak minta, nggak minta bunga. Tapi subhanallah, kamu ngirim sesuatu enggak? Iya, saya ngirimkan. Nah, enggak ada. Pokoknya ini udah. Kamu ngirim sesuatu enggak? Ada. Saya ngirimkan sebatang kayu yang isinya surat dan isinya seribu dinar. Itu sudah saya terima. Nah, terima seribu dinar yang tadi kau serahkan. Pulang. Subhanallah. Itu buah tauhid. Ketika seorang itu yakin Allah itu menjadi melihat dan mengetahui. Nah, mudah ini yang lang, langka di kalangan kita, hatta di kalangan mungkin di kalangan sebagian salafiyin. di man rahimah Ini yang perlu kita perbaiki. Nah, kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, bolak balik tauhid, tapi tauhid kita seperti apa? Kita luruskan. Jangan bosan kita mempelajari tauhid. Baca Al-Quran, yang Allah terangkan di dalamnya tentang dia, zatnya, perbuatan-perbuatannya, nama dan sifatnya tumbuhkan betapa dekatnya betapa agungnya Allah betapa indahnya Allah betapa pemurahnya Allah betapa luasnya rahmat dan kekuasaan Allah hmm. ini tauhid hmm. ya hmm. baik kita teruskan ke pelajaran kita qala rahimahullah wa minha annahu yukhaffifu anil abdi al makarih. Tauhid itu diantara keutamaan tauhid itu dia membuat ringan dari seorang hamba al makarih hal-hal yang tidak menyenangkan itu jadi ringan apa yang tidak menyenangkan sakit ya nah mungkin kemiskinan nah itu hal dan semua hal-hal yang tidak menyenangkan rasa dingin atau panas itu ringan bagi seorang hamba petaka bencana musibah itu menjadi ringan wa yuhawwinu alaihi alam <clears throat> dan menjadi ringan mudah pula al alam rasa sakit untuk dia hadapi kesulitan-kesulitan dan ya fa bihasbi takmili al abdi abli tauhid wal iman وتلقيه المكاره والألم بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدر الله المؤلمة Nah, sesuai dengan kadar tauhid, yakni bagaimana dia menyempurnakan tauhid, bagaimana dia menyempurnakan iman di dalam dirinya, seperti itu dia menyambut menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan tadi. Alam, ya, gangguan-gangguan, rasa sakit, tekanan, ya. Nah, dengan hati yang lapang. Dia menghadapi itu semua dengan hati yang lapang. Dapat berita, lihat semua orang sudah. Nah, mungkin kalau yang dia apa namanya, nah dia membaca ya di dunia maya berita-berita, nah bagaimana orang-orang apa banyaknya orang-orang Cina di negeri kita, kemudian di sini semua asinan apa bahasa-bahasa yang provokatif. Nah, berita-berita yang mungkin, nah apalagi misalnya ceramah sebagian orang ataupun ini mengesankan Indonesia betul-betul dalam keadaan subhanallah. Hatta walau ya, ya, hatta walau artinya walaupun mungkin misalnya seperti itu beritanya valid bagi seorang yang bertauhid itu tidak menimbulkan dayak sadar. Tidak sesak hatinya, tidak sempit. Ya, tidak kalut pikirannya. Dia punya senjata. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ada pemerintah, kita doakan mereka yang lebih tahu tentang masalah ini. Nah, subhanallah. Nah, ya, dan kita orang-orang yang mukmin, orang-orang yang nah, ahli sunnah tidak sepantasnya. Nah, untuk kemudian melarut dengan berita-berita seperti itu. Kemana kita dengan kalimat ini? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Rasulullah SAW Allah menyebutkan, nah, yakni orang-orang yang beriman itu alladzina idza qala qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika ada yang mengatakan, hati-hati kalian. Nah, manusia sudah bersatu padu untuk hadapi kalian. Pasukan Abu Sufyan akan menyerang kalian. Bergabung lagi dengan tentara-tentara yang lain bukan tambah kecut, bukan tambah minder, tapi tambah semangat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalaupun terjadi seperti itu, nah orang yang mukmin akan mengatakan hada ma wa'adana wa rasuluh. Inilah yang dikatakan janjikan oleh Allah dan Rasul dia. Dan Allah menjanjikan nah seperti yang dikatakan oleh Allah ya perintah dari Allah qul lan yusibana illa ma kataballahu lana Nah, ya tidak akan ada yang menimpa kami kecuali yang musibah menimpa kami kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalaupun terjadi seperti itu, ada dua yang mungkin dihadapi oleh orang-orang yang mukmin. Nah, imam mereka mati sebagai syahid mudah-mudahan atau mereka mendapatkan pertolongan dari Allah. Tinggal kekuatan-kekuatan iman dan tauhid menghadapi hal-hal yang seperti itu. Ingat jangan menyibukkan ini hal-hal yang seperti yang jelas kita dapatkan berita dari Allah dan Rasulnya. Allah sudah menyatakan walan tarba angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bukan kita merubah agama kita. Tidak, tapi sama kita dengan mereka. Cara berpakaian, cara berpikir atau diam kita dengan kesusatan mereka itu sudah kemenangan buat mereka. Dan itu sudah memuaskan mereka. Nah, ini mereka selalu demikian. Nah. Dan mereka pun sebagaimana dikatakan oleh Allah, wala yazaluna yuqat. Nah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum. Wala ya- wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka terus orang-orang musyrikin dan bisa dikatakan oleh Allah juga asaddun nasi adawatan lil ladina amanu yahud wal ladina asyraku Nah, orang yang paling keras permusuhannya terhadap kaum mukminin, terhadap ahlus sunnah adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Itu pasti. Apapun yang mereka lakukan, berita provokatif segala macam, enggak jangan memusingkan kita. Jangan menimbulkan keresahan kita. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini kembali kita ke situ. Bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka. Apa yang akan terjadi di hadapan mereka. Walahum yahzanun dan tidak mereka sedih dengan apa yang lolos, dengan apa yang luput. Mereka tidak mendapatkan dunia, mereka tidak mendapatkan imbalan, bahkan mungkin eh, tidak mendapatkan kedudukan, ditekan, dan mereka diintimidasi atau diancam, ditakut-takuti. Wali-wali Allah tidak akan merasa takut. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu takut. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Dalam keadaan takwa, mereka tidak akan mudah gelisah, tidak akan mudah cemas. Nah, Nah, ini yang perlu kita pelajari. Ini yang perlu kita bersihkan di dalam diri kita. Nah, ini jelas seperti juga kata Rasulullah SAW. La ya'ti 'ala nasi zamanun illa wa ba'dahu syarrun Tidak datang kepada manusia satu masa melainkan yang setelahnya pasti lebih jelek. Kita berada di penghujung. Nah, ya. Dan nah, kalau dengan kekuatan rohir, nggak mungkin kita akan bisa menghadapi mereka ahli sunnah sedikit. Tapi kita ingat janji Allah. Kam fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan Betapa banyak kelompok yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin dengan izin Allah. Nah, izin itu yang kita inginkan. Apa? Dengan tauhid, dengan keikhlasan, kejujuran, kejujuran kita beriman kepada Allah kejujuran kita tawakal kepada Allah, kejujuran kita khasyah kepada Allah, kejujuran kita taat kepada Allah, mahabbah kepada Allah. Itu yang kita perlu pelajari. Nah, seorang yang mukmin, seorang yang bertauhid, dia akan menghadapi hal, hal seperti ini dengan lapang dada, jiwanya tenang, ya, tunduk dan deri terhadap ridho Allah dan ridho terhadap keputusan keputusan Allah. Kalau misalnya dia mendapatkan hal-hal yang mungkin menyakitkan, tidak menyenangkan, nah, mendapat kesulitan. Amrun aradahullah. Nah, sebuah ketetapan yang telah di, dikendaki oleh Allah. Itu semua adalah dengan tauhid. Dengan bekal dengan bekal tauhid. Qala wa min a'zami fadailihi. Dan <clears throat> nah, di antara keutamaan yang paling agung, paling besar annahu yuharrirul abda min rikil makhluqin wa ta'alluqi bihim wa khawfihim wa rajaihim wal amali ajihim wa hadha huwa al-izzul haqiqi wa syarafu al-ali ini yang kita inginkan Fadilah keutamaan yang paling agung di antara keutamaan yang paling agung itu adalah tauhid itu membebaskan seorang manusia dari menjadi menjadi budak manusia lainnya. Tauhid itu membebaskan seorang manusia dari belitan keperbudakan makhluk-makhluk lainnya. Bebas dia merdeka. Nah, hatinya hanya tertuju kepada kepada Allah, tidak terikat dengan makhluk. Apapun dia bentuknya, apakah itu benda hidup ataupun benda mati. Nah, tidak membuat dia terikat dengan mereka dia sayangi sebagian dari mereka, dia cintai sebagian dari mereka. Itu semua karena Allah. Saatnya berpisah, berpisah. Nah, mudah. Nah, ini tauhid. Ya. Cintanya kepada harta tidak membuat dia diperbudak oleh harta. Cintanya kepada kedudukannya tidak membuat dia diperbudak oleh kedudukannya. Cintanya kepada istri dan anaknya tidak membuat dia diperbudak oleh istri dan anaknya. Tetap hak Allah dia dahulukan. Tetap mereka menjadi batu batu loncatan untuk dia semakin taat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Nah, jangan seperti orang yang dikatakan oleh Rasulullah, Ta'isa abdul dinar yang sampai kena duri sedikit itu sudah panik datang ke dokter tolong bedah dok nah panik kalut nah, Allah dan membebaskan mereka dari ketergantungan kepada makhluk. Tidak ada dia bersandar kepada makhluk. Sehebat apapun. Seahli apapun. Nah, apakah makhluk itu bertumpur makhluk yang hidup atau makhluk yang mati? Yang terlihat atau yang tidak terlihat? Banyak loh ini taaluk bihim ini. Ya, ta'aluk makhluk ini, ini kadang orang itu mengandalkan apa? Dia mengandalkan kepandaiannya, dia mengandalkan kecerdasannya. Dia mengandalkan hitungan matematika dia. Ya. Kalkulasi yang sudah dia buat. Nah, sebab ya, nah, nanti demikian demikian demikian nanti hasilnya akan demikian dia jalani sandar kepada ini. Lupa kalau yang menjadikan ini sebab itu adalah Allah. Nah, dengan tauhid itu dia akan dilepaskan dari dimerdekakan dari ketergantungan tersebut. Nah, dan itu kesempurnaan tauhid. Walaupun mungkin dia seperti diceritakan Rasulullah SAW orang yang paling tawakal kepada Allah. Perang Uhud berapa lapis baju bisu beliau? Dua lapis. Tapi bukan itu jadi andalan. Nah. Qala wa khawfihim wa Membebaskan seseorang itu dari rasa takut kepada mereka dan membebaskan seseorang itu dari harap berharap kepada mereka dan membebaskan seseorang itu dari beramal karena mereka dia tidak beramal karena majikannya dia tidak beramal karena ustadznya dia tidak beramal karena mudirnya dia tidak beramal karena atasannya karena ayah dan ibunya atau karena musyrifnya tapi dia beramal itu karena karena Allah izul ali. Inilah keperkasaan kemuliaan yang hakiki dan kedudukan tinggi yang sangat tinggi. Dengan tauhid. Mereka yang tadinya adalah orang-orang badu yang tidak diperhitungkan oleh superpower di zaman, di zaman itu. Terbelakang hidup di dalam di lembah yang dahulunya tidak ada berpenghuni. Nah, akhirnya menjadi pusat pandangan mata seluruh dunia. Mekah. Ya. Nah, dua negara superpower takut hancur lebur yang menyisakan dendam sampai sekarang. Persia dan Romawi. Kenapa? Buah tauhid. Nah, buah tauhid, izzah. Seperti yang dikatakan oleh oleh Al Harith Rabi'i bin Harith atau Harith bin Rabi'i ketika di, dia masuk ke istana Rustum, panglima perang Persia yang akhirnya terbunuh dalam perang Palestina. Nah, runtuh kesombongan dinasti Sasan. Dan masuk. Nah, kalian dahulukan orang-orang Badui kami yang ngasih kalian makan, orang Arab. Nah, sekarang ngapain kalian? Kalau kalian kan memang mau nasi, mau makanan, ini kami akan beri. Pulanglah, nanti kami tunjuk seorang gubernur jadi raja di tempat kalian. Bukan untuk itu kami datang. Lalu untuk apa kalian datang? Kami datang kemari untuk membebaskan manusia dari perbudakan sesama manusia. Tombak yang dia bawa, dia tancapkan terbalik. Memrobek permadani yang isinya permata di depan Rustum tanpa ada satupun yang berani angkat. Nah, berani untuk menahan ini sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada yang berani. Bahkan di situ panglima-panglima luasnya permadani itu 30 kali 30 meter. Nah, ya, Allah Disuruh rukuk sujud tidak mau. Ya bawa ombaan, tancapkan balik. Hmm. Robek, terbelah. Dan itu kemudian dipotong-potong dibagi dibawa ke Madinah. Nah, nah ini izah, Ya, makanya dikatakan oleh Muhammad Muhammad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Dulu kita adalah orang yang rendah di masa jahiliyah, kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam, dengan tauhid. Maka kalau orang itu mencari kemuliaan selain dengan Islam, tidak akan mungkin dia akan dapatkan kemuliaan. Tauhid yang membuat seorang itu dengan semua konsekuensinya. Kalau mutur nanti murni tauhidnya, dia mampu membersih dan menjaganya, itu nanti seperti di bab yang akan datang. Dia masuk surga tanpa hisab wala adab kalau dia mati. Nah, dia akan menjaga dirinya dari kesyirikan akbar dan asghar, bersih dari niat yang ria, bersih dari sum'ah, bersih dari ujub, bersih dari takabur, bersih dari kotoran-kotoran syubhat, bersih dari kotoran-kotoran syahwat. Ini kalau dia sempurna tauhidnya. Nah, ya, nasallallahu alaihi wasallam lidzalik bima yuhibbu wa yarda. Nah, Qala Nah ini disebutkan Rid'i bin Amir bukan Rid'i bin Harith, Rid'i bin Amir. Ada ternyata di sini. Ya Yadkhulu ala Rustum. Dia masuk kepada Rustum, panglima tentara Persia. Ya. Nah, Rid'i memiliki dia mengenakan pakaian sofifa, tebal, kasar dan dengan pedang dan tombak. Kemudian uh, kuda yang pendek. Falamnya, falamnya zal dan hatta dasa biha ala tarafil besar. Dia terus apa, tetap naik di atas kudanya sampai di pinggir permadani di hadapan Rustub yang ini luasnya 30 kali 30 dan itu panglima semua komandan-komandan perang. Nah, Ruskup duduk di sini. Turun kata mereka. Saya tidak akan turun. Mau apa kalian? Kalian nyuruh saya kemari. Kalian minta saya kemari. Terdiam semua. Ya, dan itu memang salah satu sifat orang Arab itu adalah asjaun nas. Orang Arab itu paling berani. Itu salah satu di antara keunggulan mereka, kelebihan yang Allah berikan pada mereka. Asjaun nas, ashaun nas, orang yang paling dermawan. Ya. Nah. Terus sampai di depan itu dia ikatkan dia nah dia ikat kudanya dengan sebuah bantal kemudian dia masuk nah mau masuk dihadang oleh pengawal buang senjatamu letakkan senjatamu nah ya faqala lahum fi izzatin wa iba dengan angkuk dengan apanya harga dia dengan dibawa dan dengan kemuliaannya dia mengatakan inni lam atikum Innama ji'tukum hina da'autumuni. Saya juga sebenarnya nggak suka datang ke sini, tapi kalian yang mengundang saya kemari. Kalau kalian nggak mau, ya sudah saya pulang. Ini izzah. Nah, akhirnya dia dibiarkan masuk dan itu pun kan akhirnya dia buka ah, yang lain dulu di bawah, yang lain dulu di bawah, dia duduk di samping panglima Persia. Nah, ini izzah. Apa yang menyebabkannya? Tauhid. Nah. Ya. Nah. Dan semakin seperti yang sudah kita lewati kemarin, ya, semakin kurang tauhid orang itu, semakin mudah dia berbuat balim, semakin mudah dia berbuat keji. Dan ketiga perkara ini saling seret menyeret. Kekejian akan mengajak orang itu berbuat balim, akan mengajak orang itu berbuat syirik. Ya, kezaliman akan mengajak orang itu berbuat keji dan akan mengajak orang itu berbuat timbal balik. Nah, semakin lemah tauhidnya, semakin mudah untuk jatuh cinta. Ya, tertarik dengan rupa. Nah, mudah melihat nah, gambar, nah, tergiur untuk nah bahkan mengoleksi, nyimpan. Apa sih? Nah, Nah, dan ini yang disebutkan oleh Allah. Ya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Ini Nabi Yusuf. Karena yang kokoh. Kalau dicipta kalau misalnya dia kan yang bukan nabi, ada yang bukan nabi. Seperti yang kemarin adalah Atok bin Yasar. Juga sebelum itu ada seorang sahabat. Nah, yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim Fadalah bin Ubair itu membawa lari membawa tawanannya ya dengan berlari nah, itu di ketika dia lewat di sebelah di sebuah tempat dipanggil oleh seorang temannya perempuan di masa jahiliyah yang sering dia datangi ta'al natakallam atau natahaddas ayo mampir dulu kita bicara Islam melarang yang demikian nah Islam melarang ya demikian ngadu dia kepada Rasulullah dilarang oleh Rasulullah Qala rahimahullah wa yakunu ma'a dzalika muta'allihan muta'abbidan lillah. Dan dia seiring dengan sikap yang demikian senantiasa muta'allihan muta'abbidan lillah, bergantung dan beribadah kepada Allah. La yarju siwa wa la yakhsha illa iyyah wa la yunibu illa ilaih wa bidzalika yatimmu falahuhu wa yatahaqqaqu najahuhu tidak ada yang dia harapkan kecuali Allah tidak ada yang dia takuti kecuali Allah tidak ada yang tidaklah dia kembali kecuali hanya kepada Allah dan dengan itu sempurna keberuntungannya dan terbukti keberhasilannya. Nah, ya, nah ini dengan dengan tauhid. Alangkah senangnya ini ruginya kita kalau nah, kita biarkan fadilah-fadilah yang luar biasa ini luput, lolos dari dari kita. Nah, hari-hari hmm, ke depan itu banyak tantangan yang kita akan hadapi. Nah, ya, nah, ini ujian buat jujur kita bertauhid atau tidak. Nah, Mudah-mudahan Allah akan beri taufik, beri taufik kita untuk mencintai tauhid dan Allah bantu kita untuk membersihkan bersihkan tauhid kita dari kotoran-kotoran syirik apalagi yang merusak tauhid tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bila benar, mudah bermanfaat.